Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah yang punya kitab dibuka halaman 184 yang cetakannya sama. Yang cetakannya beda dicek di situ pembahasan seputar yaumul hisab, hari perhitungan amal. Hari perhitungan apa? Amal. Nah, diperhatikan. Masih membahas seputar apa? Penjelasan eh, macam-macam orang mukmin nanti ketika dipertanggungjawab dimintai pertanggungjawaban atas amalannya. Ketika dihisab ada beberapa pembagian. Sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu ada tiga macam Eh, cara menghisapnya. Yang pertama, ada yang masuk surga langsung tanpa hisap tanpa adab. Ini masya Allah ini. Masuk surga langsung tanpa tanpa hisap tanpa adab. Nah, simak ya. Yang kedua, ada yang dihisap tapi hisapnya mudah. Hisap yang mudah itu bagaimana maksudnya? Cuma disodorkan kemudian setelah itu dimaafkan diampuni. Masya Allah. Yang ketiga, ada yang dihisap dengan hisap tapi debat, debat. Kamu melakukan seperti ini, tidak ini buktinya. nggak mungkin ini eh, saksinya seperti itu. Didebat dan berat akhirnya dia diadab karena dosanya. Yang paling enak yang mana? Yang pertama, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama apa ceritanya? Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pertama orang yang tidak meminta dirukyah Naam, yang kedua, Ada empat, ada empat ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama orang yang tidak minta diruknya, yang kedua Wah ini burungnya kok kanan ini. Wah bagus ini. Berangkat kerja. Kok burungnya nih bunyi terus nih. Ini berarti sial nih. Enggak berangkat kerja. Apa namanya berarti? Apa? Apa namanya? Yang kedua, eh, eh, ungkapkan yang kedua apa? Coba antum hafid, yang kedua hafid. Orang yang apa? Orang yang tidak bertatonyur. Apa itu tatonyur? Menentukan nasib dengan burung atau yang semisalnya. Itu yang kedua, yang ketiga, antum. Yang ketiga, Mas. Antum empat kan? Orang yang apa? Orang yang tidak berubah dengan apa? Ingat? Ewa? Ingat enggak? Antum? Ewa na'am. Orang yang tidak berubah dengan kai pasti dipanaskan. Paham ya? Orang yang tidak berobat dan kai. Yang keempat, antum. Hasan. Antum. Antum. Yang keempat, labas. Khair insyaallah. Antum irsyad yang keempat. Apa? Ungkapkan dulu. Ya masih kurang dikit ungkapan yang sempurna biar yang lain paham kan? Yang keempat, Naam, orang yang bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau mengungkapkan sempurna sekalian biar nanti yang lain ternyata. Yang pertama barakallahu orang yang tidak minta diruknya. Yang kedua, orang yang tidak menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya tatoyur maksudnya, orang yang tidak bertatoyur. Yang ketiga, orang yang tidak berubah dengan apa? Kai, besi dipanaskan. Yang keempat, orang yang bertawakal hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu dijamin sab'un alfan kulluhum yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Tiba-tiba ada orang berdiri mengatakan ya Rasulullah, Allah li an yaj'al uh, Allah an yaj'alani minhum Ya Rasulullah doakan aku biar termasuk mereka. Antaminhum kata Rasulullah SAW. Siapa orang ini? Siapa? Eh? La Nah, siapa orang ini? Nah, barakallahu Antum tahu? Tafadhal. Naam, Ukashah bin Mihsan. Ukashah bin Mihsan. Datang satu orang lagi. Ya Rasulullah doakan aku biar termasuk mereka. Apa kata Rasulullah? Sabakoka biha ukasha. Kamu sudah didahului oleh ukasha. Kalau mau beramal itu loh maksudnya. Karena kalau Rasulullah mendoakan lagi orang yang lain ikut-ikutan itu loh. Akhirnya orang tidak mau beramal. Naam. Kita ambil dikit barakallahu fiik. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah fa hadhi anwa'ul mu'minin fil hisab. Ini termasuk macam-macam jenis-jenis orang mukmin Nah barakallahu fi ketika dihisab, minhum di antaranya man la yuhasab wa yadkhul jannah bila hisabin wala adab. Nomor satu perhatikan itu. Di antara mereka orang yang tidak dihisab. Masya Allah. Semoga kita termasuk mereka ya. Tidak dihisab. Masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab. Wa minhum. Di antara mereka man yuhasab hisaban yasiro. Di antara mereka orang yang dihisab dengan cara yang mudah Cara yang mudah bagaimana caranya tadi? Disodorkan kesalahan-kesalahannya kemudian diampuni. Nah, yang ketiga minhum man yuhasab hisaba munaqashah wa yaskul wa qad yu'adzab bi Yang ketiga, orang yang hisab dengan hisab yang apa? Didebat. Nah, didebat. Nah, sampai misalkan enggak ngaku, semua bersaksi, tangan <coughs> kulitnya, tangannya, bersaksi semuanya. Akhirnya berat. Dan akhirnya diadab sesuai dengan apa? disebabkan anak dosa-dosanya. Wa amal kufar, penting ini orang kafir ini bagaimana? Tiga tadi untuk orang mukmin ya. Kalau orang kafir bagaimana? Wa amal kufar, adapun orang-orang kafir, fa innahum la yuhasabun. Maka sesungguhnya orang-orang kafir enggak dihisab. Maksudnya bagaimana? Tidak dihisab hisaban muwazanah bainal hasanat was Tidak dihisab untuk ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Kenapa? Amalan mereka habaan mansura. Amalan mereka itu bagian debu yang berterbangan, ditimbang pun nggak mempan gitu loh istilahnya. Bisa dipahami? Walaupun dulu dunia nyumbang masjid untuk masjid 1M, untuk pondok pesantren 2M. Nanti ketika di akhirat nggak perlu ditimbang lagi semuanya habaan mansura. Bagian debu yang berterbangan, nggak ada nilainya. Eh, orang kafir neraka semuanya, nggak ada di surga itu nggak ada orang kafir. Paham ya? Jangan sampai nah barakallahu fiik salah paham ya. annahum laisa lahum hasanat. Karena orang-orang kafir mereka tidak punya kebaikan-kebaikan. Wa inna ma yuhasabuna hisab takrir. Penting ini. Akan tapi mereka tetap dihisab dengan hisab takrir. Apa takrir itu? Cuman diminta mengakui. Kamu dulu melakukan seperti ini ya. Nah, gitu ditantang, ditunjukkan seperti itu untuk mengakui saja. Banyak tarifuna bidulubihim akhirnya mereka mengakui dan apa? Na barakallahu fiik. Naam mengakui dengan apa? Dengan dosa sama mereka. Iya, dahulu kami melakukan demikian, langsung diadab sesuai dengan dosanya. Paham ya? Nah, kalau ini bukan sesuai dengan dosanya lagi langsung diadab langsung orang kafir. Kalau orang mukmin tadi, tipe yang nomor tiga tadi, bisa jadi sahibul kabirah, pelaku dosa besar yang mukmin. Itu nanti apa tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak ada. Tidak ada hisab yang nanti timbang antara kebaikan dan keburukan. Semuanya buruk, tidak ada kebaikan untuk mereka. والله أعلم الصواب أسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين